ومن كلام الحبيب الإمام شيخ آمين علي السجاف رضي الله عنه ونفعنا به في آمين قال رضي الله عنه وإياك ومجالسة الأشرار من الغواء والأوباش الذين عكفوا على الضحك والبصد وجعلوه ديدنهم ويضحك الناس بالغيبة في الناس وهذه فتنة ومصيبة في الدين وعلى ذلك بسوء فعلهم مسترين ولا دخلت عليهم المعاصي إلا من البسط والضحك وقد حصل النهي ووردت به الأخبار في النهي عن الضحك وفي زماننا هذا المزح والضحك جرح كان صلى الله عليه وسلم يحب المزح ولا يقول إلا حقا وأهل الزمان هذا يحبون المزح ولا يكون إلا باطلا دخلت عليهم الذنوب وهم لا يشعرون وهم كما قال القائل الأصقع ما يسمع والأعمى ما يشوف ولا عندهم بصيرة ونظرها ولا عنده بصيرة ونظر ما دخلوا في الخطر وضحكوا الناس بغيبة الناس وأضاعوا القياس ولا بنوا على أساس ومن لا بنى على أساس مبناه يهتاس وعيال الزمن هذا ما عاد يسمعون الكلام ولا لهم في الدار الآخرة اهتمام ولا يفكروا في الحمام وقد خير للعاقل وقد يخير العاقل يعرض عنهم وما هم فيه ويشتغل بربه وما هو عليه وقد خير وقد وقد, وقد خير للعاقل وقد خير للعاقل يعرض عنهم وما هم فيه ويشتغل بربه وما هو عليه قال صلى وقال رضي الله عنه أما الجاهل غبي مغرور يحسب نفسه على شيء ويشاهد خسارته فائده ولم يرى ما يشاهده العاقل النبيل اللوذعي الهمام الهمام بعيد الفكرة وله النظر التام في حسن العواقب يرى ما استحسنه جاهل في جهله فائدة عند العاقل خسارة وحكم العاقل وحكم العاقل نظره كنظر حدام قوية النظر ترى البعيد قريب لصحة نظرها كما قال بعضهم إذا قالت حدام قوم فصدق إذا إذا قالت حدام فصدقوها فإن القول ما قالت حدام ومن قال سيدنا العدني شعرا فسل حداما فإن صدق شيمتها فإنها حين تحكي غير كاذبة أعني بها شيخنا فضل الذي شهدت بفضله كل عجماء وناطقة يعني بذلك الشيخ فضل بن عبد الله أبا فضل أبا العباس صاحب الشهر صاحب الرسوخ والتمكين والتوحيد واليقين وقبره درياق, درياق الزائرين وحكم العاقل فطين أمين ومن وفقه الله لزم فصاحة النصحاء وهم أهل العقل والنقل أما الحاسد ما ضر إلا نفسه وحكمه قليل عقل متعرض لسخط الله ولو عنده عقل ونور ما حاكها على نفسه وحو وحكم إنه كما من يوجد على طاسه فيه والحاسد مبغوض عند الله ممجود ومن آفات الحسد كما تعلم أن إبليس ما بعده من رحمة الله إلا حسده وكبره وفرعون وأبو جهل وغيرهم ممن اتصف بذلك الخلق الذميم يلحق مع هؤلاء إلى الجحيم وأنت أيها السالك إياك والحاسدين فلا تصحبهم أو تودهم أو تقاربهم ولبس عليهم أمرك ولا تفشي غوايبك عليهم فكن حزم وتترس منهم بسوء الظن كما قال بعضهم من الحزم سوء الظن ولا أشر من الحسد ولا تقبل من الحسود نصيحة أو مودة فاحترز كل الاحتراز منه واستعذ بالله من شره كما قال تعالى في كتابه العزيز ومن شر حاسد إذا حسد اللهم سلم يا سلام اكفنا شر الحاسدين اللئام وألحقنا بالصالحين الكرام واجعلنا ممن يطيعك في كل عام وزحزحنا من مواجع الآثام ونروح أرواحنا بمشاهدة جلالك وجمالك يا ذا الجلال والإكرام وأحسن لنا الختام في طول عمر وعافية وعافية الأديان والأجسام ويسر لنا أمورنا في ديننا ودنيانا ولا نرى بوسا ولا اهتمام وافتح لنا فتوح العارفين الجحاجحة الكرام واشرح صدورنا بتلاوة كتابك رفيع المقام وأغطسنا في أبحر الذكر والفكر وخلصنا اللهم من الشرك والكفر وأهلك أعداءنا وارحم موتانا وأصلحنا وأصلح بنا وأحبابنا وسلمنا من العاهات والآفات وسلمنا من الشرور وسوء المقدور وأصلح لنا كل المأمور إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحبيب شيخان من علي رضي الله عنه beliau berkata, abahnya Habib Ja'far ya. Hati-hatilah kamu dengan berkumpul orang-orang yang jelek, orang-orang yang mereka selalu dalam keadaan tertawa, senang-senang, dan itu dijadikan menjadi satu kebiasaannya, pengangguran. Kerjaannya adalah membuat orang tertawa dengan cara menghibah orang lain menceritakan aib orang lain untuk ditertawakan ini adalah fitnah sekaligus musibah dalam urusan agama dalam perbuatan itu yang sangat jelek itu pun mereka tidak ketara merasa bahwa dirinya adalah orang yang benar orang yang bagus acara itu adalah acara yang menghibur kata mereka mereka masuk dalam arena kemaksiatan justru dalam hiburannya, dalam kesenangannya, dalam tertawanya. Bergurau sekarang tidak sama dengan bergurau yang dahulu. Bergurau sekarang ini adalah membuat orang tersinggung, membuat orang marah dan melecehkan orang lain. Nabi juga senang bergurau wala yaqul illa tapi tidak berkata kecuali kebenaran apalagi yang haram enggak pembicaraannya semuanya hak enggak ada riba enggak ada yang jelek dalam bergurau pun Nabi SAW tidak berbicara kecuali benar dalam ridha Allah tidak ada pelanggaran orang sekarang senang dengan bergurau tapi tidak berkata kecuali dengan cara yang batil cara yang salah mereka berbuat dosa tapi tidak merasakan itu perbuatan dosa ini persis dengan apa yang dikatakan lasga mayasma ma yasma' wal a'ma ma yashuf orang tuli sebenarnya nggak mendengar orang yang buta sebenarnya nggak melihat tapi ini sok melihat padahal dia buta tuli sok mendengar saya dengar sendiri padahal bohongan saya melihat sendiri padahal bohongan fitnah semuanya ribah semuanya lebih parah lagi bukan hanya mata kepala yang buta mata hati juga buta mereka tidak berpikir tentang risiko daripada apa yang dia berbuat pingin ditertawakan sama orang tapi dengan melakukan dosa besar yaitu riba, mengriba manusia. Mereka sudah tidak menggunakan akal pikiran yang waras. Mereka tidak punya dasar sama sekali dalam pembicaraannya, dalam kumpulannya, dalam pergaulannya. Dan orang yang sudah membangun sesuatu tanpa ada dasar fondasi, maka sebentar lagi akan runtuh semuanya, saudara. Kemudian yang lebih parah lagi, anak-anak yang hidup di zaman sekarang sudah tidak mau mendengarkan nasihat yang baik. Mereka sudah tidak pernah berpikir tentang urusan akhirat. Tidak juga berpikir tentang urusan mati yang sebentar lagi akan merenggut mereka. Yang jelas sikap yang terbaik hidup ada di zaman sekarang ini jauhi orang-orang yang demikian jangan dikumpuli jangan duduk bersama mereka jangan akrab bersama mereka sibuklah kamu tadi itu beribadah kepada Tuhan kamu Allah subhanahu wa ta'ala orang yang bodoh tertipu lagi dia merasa dirinya udah melakukan kebaikan dia bahkan menilai urusan ruginya menjadi faedah, keberuntungan. Dia tidak pernah mengkiaskan menimbang bagaimana yang telah dicapai dengan orang yang berakal beneran, orang yang waras. Dia anggap bahwa hiburannya tadi itu adalah satu kesuksesan membuat orang tertawa padahal dengan riba, dengan lupa kepada Allah tadi itu dianggap itu adalah satu hal kebaikan. Dia tidak berpikir kif. Orang tuanya mungkin datuknya menghatapkan Quran satu setiap hari satu kali. Dia tidak berpikir bagaimana tahajud daripada orang-orang yang soleh, dikirnya orang yang soleh. Dia menganggap kelakuannya adalah sudah benar. Padahal itu ainul khasarah itu inti kerugian dia karena menggunakan umurnya untuk lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketahuilah faedah bagi orang yang bodoh itu adalah kerugian bagi orang yang berakal jangan kamu tadi itu mau percaya dengan ukuran orang-orang yang bodoh nilai daripada orang-orang bodoh kalau mau dinilai lihat nilainya hadam orang yang sangat jujur ya tanya dulu kira-kira datuknya ente salafnya ente kalau melihat kamu dalam keadaan demikian ridho enggak seneng enggak mereka adalah orang yang jujur tidak hmm? galat hadamu gaumin tidak galat hadamun fasaddiquha fa gaula ma galat hadamu hadam itu seorang perempuan yang sangat jujur hmm? Kalau dia yang berkata, udahlah jangan ditimbang lagi. Itu juri yang paling jujur. Eh, jangan kamu tadi itu dinilai dengan orang yang bodoh kemudian percaya. Hah? Kemudian dikatakan di sini hukumnya orang berakal itu adalah hukum yang tepat. Nilai daripada orang yang berakal itu adalah nilai yang pas. Dan karena itu kamu cari orang yang bisa menilai kamu. Nih, gampangannya kalau kamu dikatakan intini khoyir, siapa yang menilai khoyir? Teman-teman kamu yang bodoh yang menilai inti khoyir. Intini alim, siapa yang nilai alim? Orang-orang yang nggak ngerti itu, orang-orang awam yang nggak ngerti itu yang yang menyatakan kamu alim kemudian kamu farhan. Intini ustadz kabir, siapa yang menilai? Orang-orang yang nggak ngerti hatta mengartikan surat Al-Fatihah menyebut inti ustadz kabir, inti inti seneng. Kamu jangan mau percaya dengan nilai orang-orang yang bodoh. Kalau kepingin tahu nilainya kamu, coba kamu bandingkan dengan ulama. Kamu bandingkan dengan orang-orang dekat kepada Allah. Baru kamu akan tahu, anak ini orang yang goblok, nggak tahu apa-apa. Anak ini bukan orang yang benar. Anak ini bukan orang yang baik. Kamu nilai diri kamu dengan itu. Jangan kamu bandingkan. Alhamdulillah orang sudah percaya sama anak. Yang percaya itu orang bodoh. Yang muji kamu orang yang nggak ngerti. Karena itu jangan farhan dengan omongannya orang-orang yang begitu kamu supaya tahu diri bandingkan kamu dengan orang-orang yang dekat kepada Allah orang-orang yang jujur dari itu orang yang hasud itu tidak merugikan kecuali dirinya sendiri. Orang yang hasut itu semata-mata karena akal nggak waras dan dia selalu dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya punya akal dan punya cahaya dari Allah, nggak mungkin dia akan menjerumuskan dirinya dalam kehasutan. Nggak ada faedahnya. Itu sama dengan orang yang membakar dirinya sendiri. Jadi jadi orang yang hasud itu rugi dirinya sendiri. Kalau kamu tadi itu membakar sate untuk kamu makan nggak ada masalah masih. Tapi kalau kamu bakar tangannya kamu sendiri, itu orang yang nggak waras. Orang hasud itu tidak akan sukses dengan dengan rencana kehasutannya dan dirinya akan jadi korban oleh dirinya sendiri. Al hasud la yasud. Selain itu dia dibenci oleh Allah. Dan perlu kamu ketahui kejelekan rencana jahat orang yang hasud itu adalah sangat bahaya. Karena itu jangan dikumpuli orang yang hasud, jauhi mereka. Mintalah perlindungan kepada Allah daripada kejahatan mereka sesuai dengan firman Allah, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Orang hasud itu yang penting orang itu rugi sekalipun dia merugi bukan sekalipun dia untuk, untuk keuntungannya walaupun rugi yang penting orang lain rugi tidak faedah iblis dia jauh dari rahmat Allah karena sebab hasud dan kesombongannya Fir'aun Abu Jahal dan lainnya karena mempunyai sifat hasud dan sombong ini akhirnya kumpul sama iblis dari itu sama-sama dengan iblis nasibnya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala nggak percaya dengan Nabi, padahal tahu Nabi jujur, sombong, hasut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu, kalau sama orang yang hasut, jangan buka-bukaan, jangan polos-polosan. Kalau perlu tutupi rencana kamu dengan orang yang hasut. Kenapa? Pasti ada rencana jahat nantinya. Jangan polos-polosan. Nah, di sini inna ba'dadh-dhanni ithmun sebagian don itu dosa sebagian lagi perlu lima bakdod don bukan kulut don ya sebagian lagi juga perlu untuk melindungi diri bukan suku don menfonis seorang itu jahat tapi kalau melindungi diri daripada kejahatan orang itu nggak apa-apa amar matlu nggak ada masalah itu anda tuh jangan polos-polosan sama orang yang hasut kena bener nanti inti Hah? ini nasihat eh, beliau hmm? kembali kepada orang yang hasut Pernah Fir'aun diceritakan Fir'aun ini ditamui dengan syaitan. Ditamui dengan syaitan. Tahu si Fir'aun, itu setan. ya itu Fir'aun. Kata si Fir'aun tanya kepada si setan, aku sama enti sudah jelek ya ada nggak lebih jelek dari anak dan enti yang lebih jelek daripada aku dan kamu ada nggak ada kata dia ada yang lebih jelek daripada aku dan kamu kata si setan kata si setan ini menjawab Fir'aun lebih jelek daripada Fir'aun dan setan uh iya siapa tak ceritai kamu ya ada satu orang yang sudah sangat berjasa dengan aku kata setan Hezbo Setan sudah. Udah membantu setan dalam misi idlalin nas mencelakakan orang. Sehingga setan ingin berikan hadiah. Inti minta hadiah apa? Anda ini setan, Anda ini merasa bangga dengan kamu. Anda sukses banyak karena sebab kamu tadi. Karena kadang-kadang manusia itu lebih jelek dari setan ya. Ya syukur ini setan. Inti minta apa kata dia? mau kasih anak ya sapi tetangga anak yang dibunuh tadi Leh? kenapa kamu tidak minta sapi aja sama aku kata setan saya akan beri kamu 10 sapi 100 sapi kenapa kamu minta sapi tetangga itu dibunuh enggak anak minta itu sapi mati urusan memati mematikan dan menghidupkan bukan urusanku kata dia kenapa sih kamu begitu Anak pegel kalau dia itu punya sapi kata dia. Anak kepingin sapinya mati sudah. Walaupun aku nggak punya sapi ya tadi. Syuf. Ternyata orang yang hasut lebih jelek daripada setan. Setan mau memberikan 10 sapi ditolak, 100 sapi ditolak. Anak nggak usah dikasih apa-apa, yang penting sapi tetangga anak ini mati ya tadi. Kalau begitu al-hasid akhasu minni wa minka ya Fir'aun orang yang hasut lebih jelek daripada anak dan inti wahai Fir'aun hati-hati eh? jangan kita menjadi orang yang hasut eh? mudah-mudahan insyaallah kita selamat daripada sesuatu ini Rabbi faj'al mustama'ana ma'al hadrah